Banyak ibu-ibu tuh yang ingin nengok saya tak pakai peci. Sangka orang tuh saya pakai peci terus botak. Astagfirullah. Dunia sebesar ini mau dimasukkanlah ke dalam kepala sebesar ini. Apa yang terjadi? Pam! Pecah pembuluh darah. Jangan terlalu kau pikirkan dunia ini. Tapi jangan pula sampai tak memikirkan dunia. Besok pagi ibu bangunkan bapak. Pak, bapak nggak masuk kerja. Tak usah memikirkan dunia. Dunianya harus dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikir, dipikirkan. Serahkan pada Allah. Besar masalahku ini, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Aku sedang sedang susah, sedang stres, sedang depresi. Allahu Akbar kabirah. Aku sekarang sudah tak dipuji orang lagi. Sudah jauh tuh, sudah dihina orang. Walhamdulillahi kasiro. Allah yang punya pujian. Aku sekarang sudah dihina orang, dijatuhkan orang, disepelekan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku menghadap? Aku tidak menghadap ke bupati, aku tidak menghadap ke gubernur, aku tidak menghadap ke presiden, aku tidak menghadap ke menteri, aku tidak menghadap kepada siapapun. Siapa yang kuhadapi? Wajah tu wajahia lillahi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tapi yang pula buat sholat macam ini nanti. Dan buat sholat itu, inna sholati. Harus takut. Jadi tegur kawan sholat, tenang bro. Macam iya Sholatnya biasa aja. Yang setelahnya berubah. Cuman banyak orang sholat ini kenapa tidak menurunkan ketenangan? Dia pun tak ingat tahap yang diwajib. Renungkanlah maknanya. Allahu Akbar Subhanallah wa beli buku ibu, bapak, tolong bawakan nanti bapak buku pikir sholat lengkap supaya tahu dia apa yang dibaca tapi yang diterjemahkan jangan doa kita diterjemahkan inna sholati sholat, wa suki ibadah ya ya hidup iya. oh mati mati Kapan mati lah dalam aja dia cukup nah Waktu dulu antara dua sujud di situ kau mengaku di hadapan Allah, mintakan pengampunan kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'dini wa'afini wa'afani. Rabbi firli ampunkan aku aku banyak salah, banyak dosa, banyak silap ya Allah. Menangis. Nanti bapak warga binaan pulang ke rumah sholat depan istrinya tahajud malam menangis. Rabbi firli. Abang menangis kenapa? Dosaku banyak ada dosa kita. Kita dulu kan langsung nikah, tak ada pajak. Bukan sama kau, sama mantan. sebelum salam mengaku di hadapan Allah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah assalamu alayka waktu salat itu kita sedang menjanjikan menghubungkan mengkonekkan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Somad saya ini preman baru tobat Pak Ustaz mantap terus apa masalahnya aku belum hafal ibtidah tak apa-apa langsung aja Fatihah Allahu Akbar Fatihah lengkap lah ada orang mabuk di Pekanbaru, orang mabuk ditangkap orang mabuk ini sedang mabuk ditangkap istighfar istighfar istighfar istighfar istighfar bukan gitu astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim Nah, ini waktu sholat itu minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak sholat. Pak Ustaz, duha itu berapa rakaat? Dua rakaat. Empat rakaat katanya ada yang menyebutkan empat rakaat. Empat rakaat. Ada yang menyebutkan delapan rakaat. Delapan rakaat. Tetap dua rakaat, satu sah satu salam malam bangun habis isya tidur tidur yang paling mantap habis isya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 bangun, sholat tahajud mandi, bersih paling bagus sholat sunat wudhu dulu sholli al wudhu Nabi memanggil Bilal, Bilal, sini Bilal ada apa ya Rasulullah? ku dengar suara selokmu dalam surga kresek, kresek, kresek, kresek hebat Bilal di dunia dia selopnya udah masuk surga duluan makanya kalau ada kalau kawan sahabat-sahabatku dari warga binaan kehilangan selop jangan sedih mungkin udah masuk surga duluan tapi tetap ada usaha digembok lah kardus jadi gembok. nah lalu kemudian sholat sholli sunnatal wudhu rakaat ini lillahi ta'ala sama bacaannya. Habis iftitah Pak Ustaz, Fatihah. Fatihahnya dibetulkan, diluruskan. Ada Pak Kalapas memasukkan Ustaz kemarin, Ada? Seminggu berapa kali? Tiga kali. Uh, beruntung empat kali. Dengarkan Fatihah. Pak Ustaz, dengarkan bacaan Fatihahku Pak Ustaz. Begitu. Kami dulu kalau jumpa Ustaz, Ustaz dengarkan bacaan Fatihah kami Ustaz. Dulu kami begitu. Ustaz tolong dengarkan bacaan Fatihah kami Ustaz. Dulu kami begitu. Orang sekarang enggak, Ustaz selfie sebentar Ustaz. Tak apa-apa, Bo. Boleh. Kalau ada ibu-ibu yang tidak boleh selfie sama Ustaz Somad jangan tersinggung. Kenapa? Karena pernah ada yang selfie, tahu-tahu diupload di internet, di komen orang, "Oh, ini istri yang kedua ya." ya. Sebetulnya itu untuk menjaga kita bersama. Hari gini zaman edan masih ada orang foto mau foto sama ustaz. Alhamdulillah. Bayangkan zaman edan. Oleh sebab itu foto tidak dilarang. Boleh. Cuman cetak. Agak sebesar pintu. Cetak besar ini. Nanti anak kita nengok. Papi, papi, papi. Jangan panggil papi. Awak makan sambil belacan. Tapi itu gambar siapa Papi? Itu gambar ayah dulu sama Ustaz Somad waktu dia datang ke warga binaan. Oh, mana Ustaz itu sekarang? Udah mati makan cacing tanah. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah dibaca. Jangan baca sekarang. Ya maaf ini tentang kepanasan mau cepat aja deh. Nah, oleh sebab itu untuk menenangkan hati ini banyak-banyak so salat. Tapi susah kalau tak sholat. Makanya ibu yang selalu risau, ibu banyak sholat bu. Bapak yang selalu risau, bapak banyak sholat. Kalau ada ibu-ibu yang suka merepet aja tak berhenti, macam mesin pompong rusak. Sholat lah. Paling tidak waktu sholat itu dia berhenti merepet. Alhamdulillah Ustaz Somad Sejak Ustaz ceramah kemarin bini biniku sholat berhenti dia menepet. Kapan? Waktu sembahyang. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ah, lah bang. Ustaz minta enak, giliran merepet perempuan aja. Oke kita balik kalau gitu. Kadang-kadang laki ini lebih parah banget. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini kita mesti banyak sholat. Ceramah ini umum. Baik kepada sahabat keluarga binaan, baik kepada bapak-bapak petugas, bapak TNI Polri, semuanya. Yang seagama dengan aku, engkau adalah saudaraku, ukhuwah Islamia. Yang tidak seagama dengan aku, kalian adalah saudaraku, satu negara kesatuan Republik Indonesia. yang mengisukan menyebutkan saya Ustadz radikal. Entah mana radikal. Orang selembut ini dibilangnya radikal. Kau belah dada. Kan kau temukan NKRI. Nah, habis 15 menit. Yang pertama, wudhu. Yang kedua, sholat. Maka kalau hati risau, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk ambil kursi duduk. Kalau tak ada kursi, duduk saja, duduk gitu. Duduk. Ah, Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar. Sujudnya ah, macam biasalah. Ustaz, ada yang mengatakan sujud tuh kening mesti menempel. Kening tidak mesti menempel. Kalau dia duduk di kursi, duduk di kursi. Sujudnya macam duduk di pesawat. Allahu Akbar. Ada orang katanya mesti menempel ditempelkannya di dinding. Siapa gurunya? pesawat aja biasa. Nah, Allah Akbar. Duduk tak bisa Pak Ustaz, berbaring. Mana arah kiblat? Sana kiblat. Miring, kepala ke sana, miring ke sana. Ah, miring kepala sana. Tak bisa miring Pak Ustaz, tulang belakang udah belipat. Telentang aja, telentang. Soalnya pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah dan Aliyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya sholat isyarat. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, telentang. Tak juga bisa acek ah, lah ada disediakan dokter di lapas ada apa enggak iya, pak dokter pak dokter tolong kau cek lu gimana tak ada lagi Lapas? tak ada jadi gimana bungkus ah, ah main karena Kau dulu yang tak mau sembahyang kan? Hmm. Kami sembahyang kan terus. Kau dulu yang tak mau sholat kan? Nah. Dulu satu takbir kau tak mau, sekarang empat kali kasih. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, Salawat. Allahu Akbar, doa satu. Allahu Akbar, doa dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz tak baca doanya lengkap untuk dia khusus di sekolah? Oleh sebab itu maka yang paling penting dalam hidup ini adalah so salat salat salat Siapa yang tak solat? Mantaraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja Dalam salat ada tak beda antara warga binaan dengan Pak Kanwil, dengan Pak sekda dengan Pak Ustadz Ada beda? Sama Semuanya menempelkan kening ke lantai Tengok nanti kalau jadi kita salat di sini Jadi kita solat Semuanya menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Bentang-bentang pejabat tak mau tempel kening ke lantai. Ditempel kening ke tiang. Allah Akbar. Mana sah salat? Oleh sebab itu maka semua masalah hidup ini kau selesaikan dengan solat Yang menjanjikan itu siapa? Allah Wasta'inu bisabri wassalah Solat Sudah berapa? Ada yang bilang tiga, mau cepat balik ya. Yang pertama wudhu, yang kedua sholat, yang ketiga zikir. U S Z. Wudhu, sholat, zikir. Salah satu wudhu itu bukan U W ayat. Wudhu, sholat, zikir. Zikir yang paling pertama astaghfirullah. Astagfirullah. Nanti kalau ada orang berzikir pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh kok pendek kali? Setelah aku lah. Aku masih mau zikir, kawanku tak mau lagi. Panjanglah zikir. Astagfirullahalazim. Ada yang lebih panjang Pak Ustaz? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi Pak Ustaz? اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني ala عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأقول بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت panjang tuh bosan iyalah nanti minta tuliskan sama anak sama Pak Kalapas kita siapkan doa Sayyidul Istighfar yang jangan nggak ada di sana tempel di mana tempat yang paling sering tengok tempel di mana tempat makan ah tempel situ ah. tempat masak ibu-ibu ah, letakkan Masa sehari tiga kali masak tak bisa tengok sambil masak. Allah lebih bila kalau Sepuluh hari tak juga apa cabut bakar masukkan ke kopi. Insya Allah TBC. Bah, paling rendah istighfar. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, apa balasannya? Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin mahraja. Kalau dadanya terasa sempit, dilapangkan Allah. Wa bi hammin faraja. Kalau hidupnya sulit, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari yang tak disangka sangka.